Syukur yang setinggi-tingginya atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan senantiasa kepada kita semua sebagai hamba-hambanya nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung barakallahu fikum. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini merupakan nikmat dari Allah taala kita masih dianugerahkan kesempatan dan kesehatan dan semangat untuk menghadiri majelis ilmu majelis ta'lim kita yang rutin di setiap yaumul ahad ba'da salatil asr dengan membacakan kitab Al-Mu'in fi Bayani Huquqiz Zawjain li Syekh Muhammad Ali Farkus Hafidhanallahu wa iyah Naam barakallahu fikum kita masih berada dalam pembahasan pokok pembahasan yang ketiga yaitu hak-hak dan kewajiban yang berserikat di dalamnya suami dan istri maka di dalam mewujudkan pembahasan ini maka di sana ada beberapa sebab atau beberapa poin yang wajib untuk dipenuhi di dalam upaya untuk mewujudkan persamaan hak dan kewajiban antara suami istri. Maka dua poin atau dua cabang poin yang sudah kita bacakan yaitu poin yang pertama adalah at-tawasi bil haqqi wa ta'awun ala ta'atillah wa tadhkir bi taqwallah saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan ketakwaan kepadanya jalla wa ala. Poin yang kedua tajsidul mawaddati warahmah fil hayati zaujiyah yaitu mewujudkan kasih dan sayang cinta di dalam kehidupan rumah tangga suami istri dan kita masuk kepada poin yang ketiga atau cabang yang ketiga dalam upaya mewujudkan persamaan hak dan kewajiban antara suami istri. Poin yang ketiga berkata Al-Muallif rahimahullahu taala hafizahullahu taala Al-Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Far'u Thalith Badlu Thiqati wa, wa Ihsanu Dhan Badlu Thiqati wa Ihsanu Dhan yaitu mencurahkan saling kepercayaan dan saling berbaik sangka antara suami dan istri. Saling mempercayai dan saling ihsanuddon yaitu berbaik sangka. <clears throat> Naam. Fayajibu ala kulli minal az-zawjaini an tasdura أقواله وتصرفات وتصرفاته بعيدة عن الحيف والتشكيك أو التكذيب أو إساءة الظن بصاحبه لقوله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ismu wala tajassasu ila akhiril ayah fil hujurat maka wajib atas setiap suami istri di dalam seluruh ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya itu tasdur muncul atau keluar ucapan dan tindakan terjadi ba'idatan anil haif wa tashkik awit takdib yaitu ucapan dan tindakan yang jauh dari keraguan-raguan atau membisikkan keraguan atau kedustaan atau isaatil don atau buruk sangka kepada temannya yakni suami kepada istrinya atau istri terhadap suaminya wajib dalam seluruh ucapan dan tindakannya menjauhi hal-hal tersebut yaitu membisikkan keraguan kedustaan buruk sangka dan lain sebagainya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam suratul Hujurat Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman ijtanibu katsiran minadh-dhann jauhilah banyak dari buruk sangka jauhilah kebanyakan dari sangkaan yakni sangkaan yang buruk inna ba'dadh-dhanni ithmun sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa yakni sangkaan yang buruk adalah dosa wala tajassasu dan jangan kalian tajassus yakni saling mengintai mencari aib kekurangan satu dengan yang lainnya juga walinahihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan larangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang telah terdahulu nukilannya dari al-muallif hafizahullah taala yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayat raqar rajulu ahlahu alla yatruk ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawwaluhum aw yaltamisu atharatihim agar seorang suami Jangan mengetuk pintu keluarganya di malam hari. Yang dengan sebab itu dia mengetahui aib-aib keluarganya. Nah, atau mencari tahu kekurangan-kekurangan dari keluarganya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami pergi pulang dari safar mengetuk pintunya di malam hari karena di malam hari istri atau keluarga sudah istirahat ya tertidur dalam kondisi belum siap tidak siap untuk ya menghadapi suaminya maka jangan mengetuk pintunya di malam hari illatnya di sini adalah larangan tajassus, larangan upaya untuk mengintai, mengetahui aib-aib keluarganya. Naam, bahkan berupaya untuk menghindarinya di waktu-waktu aib itu mungkin nampak. Maka seorang suami berupaya untuk menghindarinya. Demikian barakallahu fikum. Begitu pula tentunya sebaliknya istri terhadap suaminya. Walikaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Idza atala ahadukumul ghaibata fala yatruku ahlahu lailan. Apabila salah seorang di antara kalian telah lama meninggalkan istrinya, fala yatruku ahlahu lailan, maka jangan dia pulang mengetuk pintu istrinya di malam hari. Berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, "Wal ihsanu ilan nisa'i fardun wala yahillu tatabbu'u atharatihinna wa man qadima min safarihi lailan fala yadkhul fala yadkhulu baitahu illa nahara illa an yamna'ahu mani'u udhrin." Kata Imam Ibn Hazm rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al Muhalla bahwa berbuat baik kepada para istri adalah fardun wajib. Berbuat baik kepada keluarga para istri adalah wajib, fardun dan tidak halal, yakni haram melakukan tatabbu'u atharat yaitu mencari-cari kekurangan atau aib keluarganya. Maka barang siapa yang pulang dari safarnya di malam hari, maka jangan dia masuk ke rumah istrinya kecuali di siang harinya. Ya, kecuali kalau memang darurat ada yang mencegahnya ya udur yang syar'i mengharuskan dia untuk datang ke keluarganya di malam hari dan masuk ke rumahnya di malam hari. Ya, maka segala sesuatu yang ada udur yang syar'i maka itu menjadi boleh hukumnya. Nah, itu pun kalau di zaman sekarang maka kita punya HP dan sebagainya dari alat-alat media sosial yang memudahkan kita untuk memberitakan terlebih dahulu bahwa kita akan kembali dari safar pulang yaitu pas bertepatan di malam hari. Nah, walhasil barakallahu fikum di sini menunjukkan kata Imam Ibnu Hazm, Ibnu Hazm wajibnya berbuat baik kepada istri dan itu merupakan fardun bagi seluruh suami dan haramnya tatabbu al-atharat yaitu mencari-cari kekurangan atau aib dari para istri. Nah, atau para istri-istri kita. Demikian barakallahu fikum. Bal bagi an yakuna kullu minhuma wasiqan min sidqi aqwali sahibihi wa ikhlasi nasihatihi lah. Bahkan sepantasnya masing-masing dari keduanya suami dan istri wasiqan yaitu saling percaya. Naam, percaya dengan kejujuran ucapan istrinya dan sebaliknya percaya akan kejujuran ucapan suaminya saling mempercayai dan saling mengikhlaskan nasihat ya masing-masingnya lidzalika wajaba yakuna kullu kullu kullu wahidin sadiqan ma'a sahibihi oleh karena itu wajib masing-masing dari keduanya baik untuk suami ataupun untuk istri wajib untuk bersifat jujur ya terhadap yang lainnya dan ikhlas ya di dalam ucapannya, di dalam nasihatnya dan juga aminan tujahahu yaitu dia amanah ya terhadap yang lainnya sebagaimana ya di dalam hadis sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan datang penyebutannya dari beliau pada uh, poin yang keempat. Nah, atau di akhir poin yang ketiga yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan di dalam hadis yang lain yaitu arbaun mangkunna fihi kana munafiqan khalisan ila akhiri al hadis. Naam, yaitu wajibnya saling percaya dan wajibnya ikhlas di dalam saling menasihatkan dan wajibnya bersifat amanah ya masing-masing suami dan istri. Fa idza haddatsa fala yuhaddithu illa bima huwa sadiqun fihi. Kalau dia berbicara Tidaklah dia berbicara kecuali jujur di dalamnya. Wa idza akhbara kalau dia memberitakan fala yukhbir illa bima huwa waqi'un fi nafsil amr. Tidaklah dia beritakan kecuali berita itu sesuai dengan kenyataan. Naam, tidak membalikkan fakta. Barakallahu fikum karena itu adalah kadzib. Ya, namanya dusta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi yaitu tiga tanda munafik apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji menyelisihi janjinya, wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia ber, berkhianah. Maka itu tiga tanda kemunafikan. Barakallahu Oleh karena itu suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya <clears throat> tidaklah dia berbicara kecuali jujur <clears throat> memberitakan kecuali sesuai dengan kenyataan. Dan ini sering saya nukilkan ya definisi daripada al-kadhib dan as-sidq. Bahwa definisi dari al-kadhib di dalam istilah syariah ya dalam istilah syariah adalah uh, ikhbaru syai' mukhalaf mukhalafata haqiqatihi. Ya, ma'al qasad. Ma'al qasad. Dusta secara syariat adalah memberitakan sesuatu yang menyelisihi kenyataannya sesuatu, faktanya berbeda dan disertai dengan niat atau tujuan. Ada tujuan, ada maksud, ada niat. Maka itu disebut pelakunya kadzab, pendusta. Kalau tidak ada niat, tidak sengaja, maka dia disebut kadib secara bahasa. Ya, yaitu memberitakan sesuatu menyelisihi kenyataan faktanya di lapangan. Barakallahu fikum. Ya. Jika orang itu tahu dengan apa yang dia beritakan bahwa itu tidak sesuai dengan fakta, maka dia adalah kadzab. Disebut dalam syariat Islam sebagai pendusta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang saya beritakan ini tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Walaupun orang-orang yang mendengarkan atau yang melihat yang tidak paham menilai bahwa apa yang dia ucapkan itu benar sesuai dengan kenyataan, tapi diri kita sendiri mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan fakta. Maka itu disebut dengan kadib secara istilah syariah. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Mandur rahimahullah taala ya di dalam kitabnya uh, apa? bahasa terkait dengan bahasa Arab ya. Uh, apa? Lisanul Arab ya oleh Imam Ibnu Mundir rahimahullah taala. Naam. Beliau menjelaskan demikian definisi daripada al-kadzib ya secara bahasa dan secara istilah syariah, Naam. Perlu diperhatikan ya. Sehingga kadang-kadang kita memberitakan sesuatu ya, kita tidak tahu kalau sesuatu itu menyelisihi apa yang kita beritakan. Tidak ada pengetahuan dan tidak ada maksud. Maka itu tidak boleh pelakunya disebut sebagai kadzab. Kenapa? Karena tidak ada niat dan tidak ada tujuannya. Dia tidak tahu. Tapi kalau ada pengetahuannya, sengaja dia bahwa apa yang dia sampaikan ini tidak sesuai persis dengan kenyataannya, maka dia disebut dengan kadzab. Ya, bisa dilihat per, keterangan ini dalam uh, Lisanul Arab Imam Ibnu Mundir rahimahullah dan kita punya di maktab alhamdulillah. Ya, dan itu sudah berulang-ulang saya memurojaah dan melihatnya. Ya, Barakallahu fikum sehingga saya tidak ragu untuk menyampaikannya. Naam. Barakallahu fikum. Jadi maka tidak boleh seseorang yang jujur ya dia memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan waqi' fi nafsil amr. Tidak sesuai kenyataan pada keadaan atau perkara tersebut, pada keadaan tersebut. Naam. Wa idza wa'ada sadaqa fi wa'dihi. Dan orang yang Baik adalah yang berjanji dia jujur dalam janjinya dan mewujudkan janji itu wa anjazahu. Ya. Wa sadaqa fi wa'dihi wa anjazahu. Dia jujur dalam janjinya dan mewujudkannya. Ya, berupaya untuk mewujudkan janji tersebut. Barakallahu fikum. Ya sama juga sering kita nukilkan kepada antum sabda Rasulullah SAW al muslim ala syartihi wa fi riwayah al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Muslim di atas persyaratannya, dalam riwayat lain kaum muslimun itu di atas persyaratan-persyaratannya. Maka ketika kita membuat syarat itu berarti janji. Ketika kita membuat janji maka kita wajib jujur dalam janji kita dan upaya untuk mewujudkan janji tersebut, bukan menyelisihinya. Barakallahu fikum. Itu yang benar dari seorang muslim dalam menerapkan fir, uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita bacakan tadi. Nah, apalagi setelah ada upaya untuk kemudian melobi dan meminta ya ketika orang yang yang kita ajak dalam perjanjian itu ya atau lawan perjanjian kita yang kita hadapi tidak menghendaki, tidak menginginkan untuk mencabut syarat itu, maka wajib syarat itu berlaku pada asalnya dan tidak boleh kita memaksakan. Barakallahu fikum. Ya, memaksakan berarti dia menyelisihi syarat perjanjian. Naam, atau dari awal ada sesuatu uh, keinginan yang dia inginkan di situ, ya, yang sebenarnya dia tidak ingin untuk mewujudkan syarat itu, namun setelah syarat itu dibuat ada upaya untuk melobi, merubah syarat tersebut, maka itu boleh-boleh saja, namun tidak boleh memaksakan. Kenapa? Karena kalau dipaksakan, maka hadis ini gugur dan tidak ada makna manfaat yang terkandung di dalamnya. Yaitu sabda Rasulullah SAW, al-muslim ala syartihi, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, ifhamu hadha barakallahu fikum, dipahami dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang. Ya, bahwa Islam adalah hukum wahyu dari Allah taala dan hadis dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua wahyu dari Allah taala tidak berubah dan hukum itu pasti maslahat, pasti baik dan menyelisihinya pasti keburukan dan kejelekan. Itu saja. Nah, maka tidak boleh barakallahu fikum. Ya, untuk kemudian kita menghukumi saudara kita atau orang lain yang mengadakan perjanjian dengan kita setelah kita upaya untuk melobi menghapus perjanjian itu atau merubah syarat itu, saudara kita tidak tidak mau, tidak menerimanya, tidak boleh. Kita kemudian menghukumi bahwa dia berdemikian dan demikian, jelek akhlaknya, mempersulit dan seterusnya, maka Anda berarti menyelisihi hadis Rasulullah saw. Nah, Anda menyelisihi hadis Rasulullah saw al-muslim ala syartihi. Artinya, kalau syarat itu sudah ditetapkan, maka dijalankan. Kecuali kalau syarat itu kata Rasulullah SAW, yukhalifu al-Quran awil kitab was sunnah. Kecuali syarat itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Maka tidak berlaku. Walau bimi'ati syartin. Walaupun seratus syarat. Kalau sekali lagi menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Ya, namun bagaimana kita menghukumi syarat itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah? Dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kejahilan. Barakallahu fikum. Naam, maka tidak dibenarkan. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam perjanjian-perjanjiannya kepada Yahudi, Nasara ya. Bagaimana perjanjian itu diwujudkan dengan amanah dan tidak boleh dilanggar. Ya. Walaupun sebagian terkadang sahabat melihat itu me mendiskreditkan, menyempitkan kaum muslimin. Tetapi selama itu sudah menjadi syarat, maka Rasulullah SAW marah ketika syarat itu dilanggar. Nah, dan beliau perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mewujudkan syarat tersebut. Demikian. Ya, jadi jika ini kita tidak memahami, maka pasti juga akan terjadi ketimpangan dalam ber berumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi ketimpangan. Barakallahu fikum karena suami diwajibkan kepada istrinya berbuat baik, mewujudkan janjinya ya, bersifat amanah dan seterusnya. <clears throat> Berkata yang jujur, begitu pula istri terhadap suaminya. Nah, maka kata beliau, eh, kama yajibu ayat ayat tasifa kullu wahid minhuma bil amanah tujaha sahibihi fala yakhunuhu wala yagushuhu fi qalilin wala kathir. Sebagaimana juga wajib masing-masingnya memiliki sifat amanah ya terhadap yang lainnya, maka tidak boleh dia berkhianat, tidak boleh dia gish. Gish itu menipu baik dalam perkara yang sedikit ataupun yang banyak. Tidak dalam yang sedikit, tidak dalam hal yang banyak. Tidak boleh dia menipu istrinya atau menipu suaminya, melakukan gish atau mengkhianatinya. Wala yuzawwiru alaihi al-haqiqah guru bihi bihalim minal ahwal. Ya, tidak boleh pula dia melakukan tazwir. Tazwir itu merubah ya mendustakan hakikat, membalik fakta hakikat, merubah ya, mengesankan yang lain. Ya, mestinya keadaan itu A dikesankan B. Keadaannya B dikesankan A. Ya. Tidak boleh barakallahu fikum. Ini penipuan namanya. Ya. Au yaghurru bihi bihalim minal ahwal atau melakukan apa? Eh, ghurur gurur, ya. Menipu sama dengan ghish, sama dengan tazwir. Ya. Yang merupakan ya dosa besar barakallahu fikum. Sengaja melakukan al qaulu zur ucapan dusta ya di dalam e, memberitakan ya kejadian-kejadian wala yudhir lahu khilafa ma yudmiruhu tidak boleh pula dia menampakkan apa yang menyelisihi hatinya yang tersembunyi wala yuzayyinu lahul qabih tidak boleh dia menghiasi yang buruk ya wasyar liyaqa fihi atau menghiasi yang jelek untuk kemudian dia terjatuh ya atau melakukan sesuatu tersebut yang dia telah hiasi tadi yang hakikatnya itu kejelekan wala yu'ahiduhu ala kitmani sirrin aw hifdhi nafsin aw irdin aw malin thumma yakunuhu wa yaqdir bihi ya tidak boleh dia menyembunyikan rahasia naam atau uh, nah, merusak kehormatan ya atau berkhianat dalam harta dan seterusnya menggugurkan janjinya, menyelisihi, membatalkan yang al-ghadar dalam hadis itu membatalkan ya pembatalan janji atau syarat yang sudah dibuat itu ghadar namanya dalam hadis yang telah saya bacakan tadi arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan ada empat hal kata Rasulullah SAW. Siapa yang berada pada empat hal tersebut, murni dia di dalamnya, maka dia menjadi munafik yang murni pula. Tetapi siapa wa mengkanat fihi khoslatun min hunna, barang siapa yang dia berada pada salah satu dari empat hal tersebut, maka dia kanat fihi khoslatun minan andifak. Berarti ada sifat-sifat kemunafikan pada dirinya. Hatta yada'aha hingga dia meninggalkan seluruh empat hal tersebut. Apa itu? Tiga hal yang sudah disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Idza tumina khana, apabila dia diberi amanah berkhianat. Yang kedua, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara selalu bohong, selalu dusta. Kalaupun bukan dusta, saudaranya dusta, ya kita delis, mudallis. Mudallis itu tidak dusta terang-terangan, tapi sudah mendekati saudara kandungnya dusta. Kata Imam Syubah, At-Tadlis, adalah situ itu akhul kadib. Saudaranya dusta. Contoh tadlis itu, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau dalam ilmu hadis menyembunyikan uh, aibnya rawi. Ya. Rawi ini doif, lemah. Ya, namanya ada dua. Satunya Ahmad, satunya Muhammad. Di sana ada rawi yang mirip namanya Muhammad, terpercaya. Maka dia pakai namanya Muhammad. Bidnya sama. Sehingga orang yang membaca, oh yang dimaksud ini Muhammad yang terpercaya itu. Padahal rawi itu adalah Muhammad yang lemah, yang pendusta, yang ditolak hadisnya. Tapi dia menyamarkannya. Walaupun dia tidak dusta terang-terangan karena namanya sama. Ya, namanya orang itu juga Muhammad. Walaupun ada dua namanya, tapi salah satunya dia dikenal juga dengan Muhammad selain Ahmad atau Zaid. Ini contoh barakallahu fikum, mudallis namanya, mengkaburkan kemurnian riwayat. Ya, sehingga memberi sangkaan ini, sangkaan itu. Akhirnya menjadi kabur. Ya. enam ini sebagai apa contoh tadlis, saudaranya dusta. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan empat perangai kemunafikan itu apabila diberi amanah berkhianat, yang kedua apabila dia berbicara selalu dusta, selalu bohong. Ya. Wa ahada ghadar, yang ketiga kalau dia berjanji perhatikan godar Nah, ini godar yaitu membatalkan janjinya. Kalau dia memberi, membuat syarat dia batalkan syaratnya tanpa ada udur, tanpa ada kesepakatan ya dengan syar'i, dengan musyawarah ya, dia batalkan janji tersebut. Nah, ini yang ketiga, yang keempat idah khasama fajar. Kalau dia berdebat selalu curang. Selalu curang. idah khosomah fajaro. Fajir dia kalau berdebat. Ya. Maksudnya apa di sini? Ya, curang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kemudian orang itu sendiri bahwa dia ini curang. Ya, lawannya mengetahui dengan korina-korina. Ya. Dengan bukti-bukti yang jelas di lapangan. Ya. Barakallahu fikum. Maka ini uh, perang empat perang yang salah satu dari empat perang yang perang nifak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya. Ya dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat uh, Abdullah ibni Amr ibn al As radhiyallahu taala anhumah. Oh anhum. Naam. Barakallahu fikum. Maka kita berupaya barakallahu fikum untuk menghindarkan diri dari empat perangai an-nifaq tersebut sehingga kita menjadi mukmin yang baik menjadi muslim muslimah mukmin mukmina yang baik barakallahu fikum dengan upaya untuk meninggalkan perangai-perangai nifak tersebut. Naam. Wal muslim layat yattasifu bil khiyanah wal ghish wal ghadar. Maka muslim tidak boleh bersifat khiyanah, tidak boleh bersifat ghish yaitu menipu, tidak boleh bersifat ghadar membatalkan syarat atau janji, wala yatakhallaqu biha, tidak boleh dia berakhlak dengannya dalam menghadapi manusia lebih-lebih istrinya. Ya. Barakallahu fikum li'annaha sifatu adan wa makrin karena itu semua sifat-sifat yang jelek, sifat makar dan semua itu madmumatun syar'an, dicela dalam syariah. Ya. Sifat-sifat itu sekali lagi adalah sifat buruk, makar, tipu daya dan tercela dalam syariah. Ini ucapan beliau hafidahullah taala. Faqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina al ya Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu dengan tanpa alasan tanpa ada sebab yang mereka lakukan dari kaum mukminin dan mukminat tersebut disakiti tanpa alasan ya faqad ihtamalu maka sungguh mereka memikul buhtanan wa ithman mubina memikul kedustaan dan dosa yang nyata yaitu apa yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa alasan yang bisa dibenarkan dalam syariah. Naam, barakallahu fikum. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi." tidaklah kembali makar yang buruk itu kecuali kepada pelakunya. Jadi tipu daya kalau dilakukan tipu daya itu ketahuilah bahwa kejelekannya kembali kepada yang melakukannya. Nah, demikian barakallahu fikum. Bal inna ada masidqi wal ikhlal bil amanati minan nifaq wa khisalihi wa ayati bahkan sesungguhnya tidak menepati ya a, a, a, tidak jujur kemudian tidak amanah ya merupakan tanda-tanda kemunafikan dan merupakan khisol perangai-perangai dari kemunafikan wa qad bayyana dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam dua hadis yang telah kita sebutkan tadi yaitu hadis Abu Hurairah diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dan juga hadis uh, Abdullah bin Amr bin As juga dalam Bukhari Muslim yaitu tiga tanda-tanda munafik dan hadis yang kedua empat dari tanda-tanda munafik yaitu ada tambahannya satu. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Taib ini uh, cabang yang ketiga dari cabang-cabang yang wajib untuk diwujudkan di dalam uh, menegakkan persamaan hak dan kewajiban antara suami istri. Nah, kemudian cabang yang keempat yaitu at-tahalli bi khuluqis sabr wa ihtimalil adha, yaitu berhias-hias dengan akhlak kesabaran dan memikul beban. Sabar. Ini cabang yang keempat. Barakallahu fikum. Kita bacakan syarahnya nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Naam. Pertama, waktu yang sudah menunjukkan pukul 5, kurang 5 menit. Yang kedua, saya uh, lelah. 6. Kalau melanjutkan, ya kecapean. Jadi kita cukupkan di sini.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 Akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.